Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran berkenaan dengan adab berbicara dan bertutur kata dalam Islam dari kitab atau buku Adabut Takhattub karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Maka poin berikutnya adalah wa aktir fi hadisika ma'annas min dikrillah dan perbanyaklah saat engkau berbicara dengan manusia berbicara dengan orang lain perbanyaklah mengingat Allah wa tadkir bihi dan mengingatkan orang lain dengan nama Allah karena orang-orang yang mengingat Allah akan Allah ingat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Fadkuruni adkurkum. Dalam kalian mengingat aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Maka ayat ini surat Al-Baqarah 252 dalil al-jaza min jinsil amal. Bahasanya balasan yang Allah akan berikan pada seseorang itu sesuai dengan perbuatannya karena dia memiliki perbuatan mengingat maka balasannya diingat dan di hadis Qudsi Nabi sallallahu eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman ana inda dhanni abdi bi aku mengikuti sangkaan hambaku terhadapku wa ana ma'ahu idza dzakarani aku bersamanya jika dia ingat diriku jika dia mengingatku dalam dirinya ketika dia sendiri maka aku mengingat dia dalam diriku dan jika dia mengingatku Allah fi dalam kumpulan orang ketika dia berada dan duduk dengan banyak orang dia menyempatkan dirinya untuk berzikir mengingat Allah maka aku akan mengingat dan menyebut dia di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan dia yaitu kumpulan para malaikat Dan Allah Ta'ala berfirman Wadzakirin Allah kathira Dan orang-orang yang banyak berzikir Baik laki-laki ataupun perempuan A'addallahu lahum marfiratan Maka Allah siapkan untuknya ampunannya Wa ajran azima Dan ganjaran yang besar Dan yang disebut dengan marfirah atau ampunan Adalah tertutupnya dosa Dan dimaafkannya dosa Sehingga tidak mendapatkan hukuman maka orang yang mendapatkan marfirah yang pertama Allah tutupi dosanya, tidak Allah bongkar, tidak Allah permalukan sehingga orang lain tidak mengetahui maksiatnya istrinya, suaminya, keluarganya, tetangganya tidak memergoki dia dalam keadaan bermaksiat. Itu ya, poin pertama dari marfirah. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan adab untuknya atas atau karena dosanya. Dan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan tenangnya hati dan menyebabkan lisan itu basah dalam tanda kutip. Karena realnya berpikir dengan lisan itu tentu bikin lisan itu kering, namun itu hakikatnya adalah basah. Dan menguatkan iman sebagaimana firman Allah taala di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 alladzina amanu wa tatma'inna kulubuhum bidhikrillah dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang bidzikrillah dengan mengingat Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub maka ingatlah dengan mengingat Allah maka hati akan tenang maka berzikir mengat Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan tenangnya hati berdasarkan ayat ini menurut salah satu dari dua penafsiran. Karena yang disebut dengan zikrillah itu memiliki ada dua penjelasan ahli tafsir tentang makna zikrillah. Berkenaan dengan apakah Allah itu bimakna fa'il ataukah bimakna maf'ul. Kalau maka bisa dimaknai dengan Allah di sini bimakna maf'uli bihi sehingga maknanya adalah berzikir mengingat Allah Allah menjadi objek maka ingatlah kalau dengan tafsiran ini ingatlah bahasanya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka hati akan jadi tenang dan ini mungkin tafsiran yang paling sering kita dengar dan ada tafsiran yang kedua yang mengatakan bahasanya Allah di sini adalah fa'il. Sehingga dikirlah itu artinya adalah peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemudian menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala ingatlah bahasanya dengan menerima peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maka seorang itu akan mendapatkan ketenangan hati Ya, maka ya, itu uh, dua makna ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dan dalam hal ini dalam konteks pembicara ini maka tafsiran yang diinginkan adalah tafsiran yang pertama yaitu ingatlah dengan berzikir mengingat Allah maka hati akan mendapatkan ketenangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu lisanuka radban min dzikrillah azza wajalla Tidaklah lisanmu selantiasa basah karena mengingat Allah Azza wa Jal min yamin Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sibuk berpikir maka dengan itu dia membasahkan lidahnya. Hakikatnya dia membasahkan lidahnya meskipun realita yang dia lihat itu mengeringkan lidah. Dan hakikatnya itu adalah membasahkan lidah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing dan memberikan arahan kepada putrinya Fatimah radhiallahu anha untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik dari, e, bagi Fatimah dibandingkan seorang budak pelayan ya, di rumah tangganya Fatimah. Demikian Nabi, tatka, eh, Nabi katakan tatkala Fatimah datang ke tempat Nabi meminta budak yang bisa dan dipekerjakan untuk bantu-bantu aktivitas rumah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Fatimah, ala aduluki ala ma wa khairun laki min khadimin. Maka aku tunjukkan kepadamu wahai Fatimah satu amalan yang itu lebih baik daripada tenaga seorang budak. Hendaklah engkau bertasbih Ya, sebanyak 33 memuji Allah 33 dan bertakbir 34 ketika engkau bersiap hendak tidur demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim maka hal tersebut <coughs> lebih baik daripada bantuan tenaga seorang buddha untuk melakukan berbagai macam aktivitas rumah tangga. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya di antara faedah zikir itu memberikan tambahan kekuatan fisik. Di antara faedah zikir itu memberikan tambahan kekuatan fisik. Maka fisik orang yang berzikir dalam hal ini zikir yang Nabi sampaikan menjelang tidur maka itu sebanding bahkan lebih baik daripada bantuan fisik seorang budak. Demikian juga disampaikan oleh Nabiullah Hud alaihi salam kepada kaumnya, "Wahai kaumku, banyak-banyakkah kalian istighfar, memohon ampun pada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya." Maka istighfar dan bertobat itu yursilis sama'a alaikum midrara. Menyebabkan Allah akan kirimkan as-sama'a, sama di sini maknanya hujan, midraran berlimpah. Allah akan kirimkan air hujan yang berlimpah wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum dan Allah akan tambahkan kekuatan kalian di samping kekuatan yang pada asalnya telah kalian miliki maka istighfar itu salah satu faedahnya adalah memberikan tambahan kekuatan fisik ya, memberikan jadi sebab ya, tambah kuatnya fisik seseorang maka fisiknya orang yang berzikir Berbeda dengan fisik orang yang tidak berzikir. Karena Allah katakan bahasanya jika seorang itu berzikir di antaranya adalah istighfar wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan berikan pada padamu kekuatan. Tambahan kekuatan di samping kekuatan fisik dan badan yang telah kalian miliki. Ya, maka zikir itu memiliki manfaat duniawi ya, memiliki manfaat duniawi diantaranya adalah ya, menjaga kesehatan ya, dan memberikan kekuatan tambahan pada fisik seorang yang rajin berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala tatawallau mujrimin dan janganlah engkau membela dan memberikan loyalitas kepada orang-orang yang jahat. Dan orang yang jahat yang paling jahat adalah orang kafir yang jahat terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berzikir mengingat Allah maka itu mendatangkan rezeki dan mencegah musibah. Karena istighfar adalah bagian dari berzikir dan Allah Ta'ala berfirman tentang istighfar Hendaklah kalian memohon ampun pada Rabbmu Innahu kana ghafara Dia adalah zat yang maha pengampun Jika kalian beristighfar yursilis sama alaikum Allah akan kirimkan air hujan berlimpah. Artinya mendatangkan rezeki. Bahkan wa yumditukum bi amwalin wa bani wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Allah akan memberikan kepada kalian harta yang berlimpah. Maka istighfar yang merupakan bagian dari zikrullah itu di antara hal yang ya, di antara sebab-sebab langit untuk datangnya rezeki. Wabanin dan Allah akan berikan kepada kalian anak keturunan dan Allah akan ya, berikan Allah akan beri akan Allah akan jadikan untuk untuk kalian kebun-kebun dan Allah akan berikan untuk kalian sungai-sungai yang penuh dengan air karena air hujan turun melimpah. Maka berkenaan dengan ayat ini firman Allah di surat Nuh Ya, maka terdapat kisah sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya ada seorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri ketika dia duduk bersama murid-muridnya. Ya, maka orang yang pertama datang mengadukan kepada Al-Hasan Al-Basri tentang seretnya rezekinya. Ya, dia dalam kehidupan yang seret, ya, rezekinya ngepas, bahkan sering kurang maka orang ini datang kepada beliau minta solusi maka Hasan Al Basri mengatakan tidaklah engkau banyak-banyak beristighfar dan pergilah orang tersebut datanglah orang yang kedua dan orang kedua ini ya, datang kepada Al Hasan Al Basri mengadukan rumah tangganya yang telah sekian puluh tahun berumah tangga dan tidak kunjung dapat momongan ya, apa kemudian saran dari sisi agama yang bisa diberikan permintaan dia kepada dan pertanyaan dia kepada Al Hasan Al Basri. Maka Al Hasan Al Basri mengatakan banyak-banyaklah istighfar. Dan pergilah orang tersebut dan datanglah orang yang ketiga dan dia mengadukan tentang kampungnya yang kering kerontang, ya, tumbuh-tumbuhan yang kering, lama tidak hujan, dan dia datang pada Hasan Al Basri dan bertanya dan minta solusi apa solusinya dari sisi agama maka Hasan Al Basri kemudian mengatakan dengan jawaban yang sama hendaklah engkau dan tetangga tetanggamu banyak banyak istighfar setelah orang ini pergi maka murid-murid Al Hasan Al Basri bertanya ada tiga orang dengan membuat tiga problem yang berbeda kenapa jawabannya semuanya sama eh, kenapa semua jawabannya sama yang rezekinya banyak istighfar yang lama tidak punya momongan banyak istighfar yang kering kerontang e, kampungnya banyak istighfar maka Hasan Al Basri kemudian menjawab dengan membaca ayat ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh Istaghfir innahu kana ghafara sama'a alaikum mitrara wa yumdidukum bi amwal maka yang syarat rezekinya banyak-banyak istighfar banin yang enggak punya momongan banyak-banyak istighfar wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara yang kampungnya kering kerontang banyak-banyak istighfar Demikian juga Allah Ta'ala berfirman Wa Allah mu'adzibam Dan Allah tidak akan menyiksa mereka Wahum yastarfirun Selama mereka adalah orang-orang yang rajin istighfar dan Allah Ta'ala berfirman Ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka akan ditinggikanlah derajat, dihapuskanlah kesalahan dan di dan mendapatkan maghfirah untuk dosa dan ketergelinciran dan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka setan akan bersembunyi dan akan tenanglah amarah atau emosi. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nas Karena Allah kemudian di surat Anas mengatakan menyebut setan dengan sebutan al-khannas yang bersembunyi. Ini syarul waswasil khannas dari ya, dari setan yang memberikan waswas al-khannas yang bersembunyi. Apa yang dimaksud dengan al-khannas? Ya, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang makna al-khannas Setan itu adalah al khanas maknanya adalah ketika seorang itu berzikir mengat Allah Subhanahu wa taala maka dia akan sembunyi. Dan ketika seorang itu lalai ya, tidak mengat Allah Subhanahu wa taala maka dia akan datang dan kembali memberikan was-was was-was. Dia akan memasukkan bisikan-bisikan dan ajaan-ajaan manakala dia lepas dari zikir. Ketika dia berzikir maka setan ini bersembunyi. Itu yang dimaksud Al-Khannas Demikian juga dengan mengingat Allah maka akan menenangkan khutban amarah yang tinggi sebagaimana uh, di hadis Nabi jelaskan bacaan yang Nabi anjurkan untuk dibaca oleh orang yang marah ya, sebagaimana dalam hadis yang diatkan oleh Muslim Nabi katakan bahasanya bacaan yang akan menghilangkan amarah adalah bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan itu adalah tentu tergolong bacaan zikir. Fa'alaika maka wajib atas anda wahai seorang muslim untuk berzikir mengingat Allah dan memperbanyak berzikir dan mengingatkan orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini dilakukan saat anda melakukan transaksi dan kegiatan menjual atau membeli, menerima barang atau memberikannya, masuk dan keluar dari rumah atau ruangan, pergi dan pulang, ketika duduk, ketika berdiri, ketika mengadakan transaksi dan berbagai macam bentuk interaksi dengan sesama manusia. Dan dengan berzikir mengingat Allah maka menyebabkan Allah akan ridha kepadamu dan menyebabkan Allah cinta kepada Anda. Wa min sama maka dari sana maka dari karena Allah cinta akhirnya manusia pun cinta kepada anda karena jika Allah mencintai seorang hamba maka Allah akan memanggil Jibril dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada Jibril sungguh aku mencintai fulan fa'ahibbahu maka wahai Jibril cintailah fulan maka Jibril pun mencintai orang yang Allah cintai thumma yadda'u lahul fil ardi kemudian orang tersebut menjadi orang yang diterima di muka bumi yang dimaksud dengan diterima di muka bumi yaitu dicintai oleh manusia. Maka manusia pun cinta kepadanya, kepada personnya, kepada kepribadiannya, pribadinya. Bukan cinta pada jabatannya, bukan cinta pada duitnya. Ada orang yang dicintai oleh orang lain namun sebenarnya dia tidak dicintai. Karena orang lain itu cinta pada duitnya, pada jabatannya, dan pada kekuasaannya. Orangnya enggak. Adapun orang ini maka dia adalah orang yang dicintai karena personnya, karena individunya dan pribadinya. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Maryam yang ini semakna dengan hadis di atas. Ya, Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saya ja'alulahumur rahman wudda. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Allah Ar-Rahman akan jadikan untuk mereka wudda rasa cinta yaitu rasa cinta di hati manusia maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu Allah akan jadikan manusia cinta pada dirinya akan eh, simpati kepadanya ketika orang itu betul-betul beriman dan betul-betul adalah orang yang sibuk dengan berbagai macam amal saleh baik amal soleh berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau amal soleh berkenaan dengan hak sesama manusia amal soleh berkenaan dengan hak sama manusia berbakti dengan orang tua ya, mempergauli istri dengan baik ya, menghormati suami ya, berbuat baik kepada tetangga menjalin hubungan ke, uh, baik dengan kerabat dan seterusnya dan siapa yang melakukan hal di atas ya, tidaklah diragukan bahasanya manusia akan simpatik kepadanya siapa yang kemudian oleh karena itu siapa yang beriman dan dia sibuk dengan melakukan amal saleh berkenaan dengan hak Allah ataupun amal saleh berkenaan dengan hak manusia maka Allah akan jadikan manusia untuk mencintainya kemudian senyap mengingatkan orang dengan Allah itu satu hal yang bermanfaat bagi orang yang beriman dalam pergaulan mereka bersama anda karena peringatan dan nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika ada salah satu mereka yang berpikir untuk menipu Anda atau menipu Anda dan Anda ingatkan dia dengan eh, dengan Allah, maka orang yang beriman akan ingat. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa fa inna dzikra mu'minin." Ya, berilah peringatan, berilah nasihat ya, dengan ayat Al-Qur'an, dengan hadis Nabi, dengan akhirat ya, dengan alam kubur karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman ya, maka ayat ini ya, mengandung kabar gembira dan ancaman. Maka siapa yang ketika mendengar nasihat, ya, nasihat berupa ayat Al-Quran, ya, hadis Nabi berupa akhirat, berupa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hatinya tersentuh, ternyuh, tergerak maka ini kabar gembira ini, maka berarti kita adalah orang yang bisa berharap untuk termasuk dalam kalimat al-mu'minin orang yang beriman namun ketika adzikra tidak bermanfaat bagi hati kita ya, ayat Al-Quran, hadis Nabi kekuasaan Allah akhirat, kematian itu tidak menyebabkan hati tersentuh tidak menyebabkan hati ternyuh, ternyuh kalau nonton sinetron kalau nonton film baca komik nah baca novel nah, itu itu ternyuh dan tersentuh nah, namun kalau kemudian dinasihati dengan ayat Al-Quran hadis Nabi kematian mabak dan maut apa yang terjadi setelah mati apa ya kemudian apa yang akan terjadi di akhirat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hati tidak bergeming ya. hati tetap asik dengan yang lain ya namun hati, hati tidak tergeming tidak tersentuh tidak tergerak namun biasa-biasa saja yang biasa-biasa saja itu diungkapkan uh, oleh banyak orang di tempat kita dengan masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. maka ini ya, alamatul alamatul syar maka ini satu hal yang mengkhawatirkan Ya, jangan-jangan hati kita sudah lama mati. Ya, hati tidak tersentuh, hati tidak ternyuh, hati tidak tergerak, biasa saja. Tidak ada respon. Tidak ya, ada respon negatif, demikian juga tidak ada respon positif. Maka ini satu hal yang berbahaya. Bahkan ketika diingatkan dengan ayat, diingatkan dengan hadis, malah kita sombong. Ya, kemudian bukan kita mendengar, tunduk, menundukkan kepala non malah menengadahkan kepala maka ini tentu satu hal yang lebih buruk lagi ya, wadakir fa'inati kotan fa'al mu'minin dan apa yang Allah katakan tidak meleset tidak mungkin meleset ini berita bahasanya peringatan itu bermanfaat namun khusus untuk orang-orang yang beriman ya, dan tidak berlaku untuk orang-orang yang tidak beriman maka orang yang tidak beriman ya, maka nasihat adhikra berupa ayat Al-Quran berupa hadis Nabi berupa akhirat, berupa kematian dan pasca kematian semuanya tidak ada tidak ada tidak ya, ada bedanya. Ya, keluar telinga kanan masuk keluar kanan eh, keluar telinga kiri tidak ada tersentuh ya, maka ini satu hal yang berbahaya satu hal yang menakutkan wajib bagi kita sekalian untuk menengok hatinya masing-masing apakah dia apakah kemudian hati kita itu masih hidup atau sudah koma atau masih sakit berat ya, atau kemudian baru sakit ringan masing-masing orang tahu hatinya masing-masing ya, apakah kemudian hanya dia hanya tersentuh dengan ya, dengan sinetron, film, novel, tidak tersentuh dengan adzikra. mungkin ini bahaya. Ini bahaya bisa tersentuh, ternyuh, nangis seseguan. kalau nonton sinetron, nah, namun tidak bisa nangis ya, kalau ingat akhirat ingat ya, ingat kiamat ya, namun tidak ada respon tidak ada tidak ada tanggapan diam saja maka itu satu hal yang sangat berbahaya selamatkan hati sebelum tidak bisa diobati Alatara <coughs> tidakkah anda lihat perkataan Musa Sallallahu alaihi wa wasallam tatkala membuat perjanjian dengan seorang orang tua atau seorang hamba yang saleh di ya, di daerah <clears throat> ya, ya dengan seorang hamba yang saleh di kampung Madian yang ini menurut sebagian orang adalah Nabi Shu'aib namun pendapat yang tepat orang tua uh, di daerah Madian yang uh, Musa itu menjadi menantunya itu bukanlah Nabi Su'aib alaihi salam namun sekedar orang saleh dari kampung Madian ala sahih menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini sebagaimana dikatakan di sini ma'al abdi as-saleh dia mengatakan seorang hamba Allah yang saleh jika dia adalah Nabi Su'aib maka tentu tidak selayaknya Nabi Su'aib disebut dengan seorang hamba yang saleh non wajib disebut dengan dengan bersama Nabi Su'aib. Namun perkataan penulis ini mengisyaratkan eh, pendapat yang beliau pilih dalam masalah ini bahasanya Syekhu Madian ya, yang menjadi mertuanya Nabi Musa itu bukan Nabi Su'aib namun sekedar orang saleh dari kampung Madian maka dia mengadakan akad itu akad nikah dengan mahar menjadi pekerja di tempat Syekh Madian ini selama beberapa tahun. Qal Musa mengatakan dalika hal tersebut baini wa bainak adalah perjanjian antara aku dengan Anda. <coughs> Yaitu perjanjiannya adalah ya, sebagai mahar adalah kerja 8 tahun lamanya. Namun seandainya digenapkan menjadi 10 tahun ya maka itu terserah Anda. Demikian kontraknya maka ayyuma ajalain qadaitu mana saja dari dua batas waktu yang aku tunaikan fala udwana alayya maka tidaklah ada permusuhan untuk diriku mau 8 tahun sebagai waktu minimal atau 10 tahun sebagai waktu maksimal maka tidak tercela wallahu alamana kulu wakil nah, ini ada dikirnya dan Allah Subhanahu wa taala adalah wakil adalah saksi atas apa yang kami katakan. Dan maka kisah pernikahan e, Musa ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama diambil faedah di antara faedahnya adalah bolehnya pernikahan dengan mahar yang mahal. Iya, karena tentu kerja 8 tahun tidak dapat apa-apa kecuali anak gadis orang itu nah, itu satu hal yang nilai yang sangat-sangat besar. Ya. Anggap saja sebulan gajinya harusnya satu setengah juta atau UMR Jogja 1,1 ya, 1,1 ya, juta kali 8 tahun itu kan bilangan kali 12 kali 8 maka itu angka yang sangat besar ya, maka pernikahan Musa dalil bolehnya pernikahan dengan mahar yang cukup tinggi Alatar tidakkah anda lihat pada seorang perempuan yang kebutuhan memaksa dia untuk tumakin ibna ammiha minapsiha ini bahasa apa bahasa metafor yang lugasnya adalah menyebabkan dia rela untuk dizinai oleh sepupunya. Kita kalau mau letterlek atau makin dia berikan kekuasaan kepada sepupunya minapsiha untuk ya, menyetubui dirinya stadrokat kemudian dia memperbaiki sikap wadzakarothu dan dia ingatkan sepupunya dengan dia katakan ittaqillah. Wahai sepupuku bertakwalah engkau pada Allah. Nah, ini di sini tadzkir mengingatkan orang dengan Allah. Ya, La tafudda al khatam ila bihaqihi. Janganlah engkau membuka membuka cincin kecuali dengan haknya. Yang dimaksud dengan cincin adalah e, keperawanan. Ya, yang dimaksud dengan al-khatam di sini adalah bahasa metafor kinaya artinya adalah e, selaput keperawanan. Ila bihaqihi haknya maksudnya akdun nikah. Maka dia katakan bertakwalah engkau pada Allah Subhanahu wa taala, takutlah pada Allah. Sesungguhnya e, keperawananku tidaklah tidaklah janganlah engkau nodai kecuali dengan jalan yang benar jalan yang halal yaitu akad nikah dan bukan dengan sifah bukan dengan zina maka ketika disebut nama Allah maka orang ini langsung tersadar dan begitu disebut nama Allah kemudian tiba-tiba birahinya hilang dan ini tentu satu kadar takwa yang luar biasa satu kadar takwa yang luar biasa cukup dengan sekedar ittaqillah kemudian keinginan berzina kemudian hilang setelah kemudian itu ada ya, di hadapannya karena disebutkan bahasanya sebagaimana riwayat utuh untuk hadis ini ya, itu dalam ini diucapkan oleh wanita ini saat si laki-laki sepupunya itu sudah berada di antara dua kakinya ada posisi berada di antara dua kakinya maka tinggal sesaat lagi dengan dia sekedar mengatakan takutlah engkau pada Allah hilanglah birahinya hasratnya dan keinginan dia untuk berzina maka dari sudut pandang yang lain ini adalah satu hal yang luar biasa yang ada pada si laki-laki sebagaimana di catatan kaki Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Bainama salah satu nafarin ketika ada tiga orang mimang kana kebelakum dari orang-orang sebelum kalian dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang sebelum kalian ya, maka ada dua kemungkinan yang pertama jika babnya adalah berkenaan dengan masalah agama maka maknanya adalah Bani Israel jika orang sebelum kalian dan itu berbicara tentang masalah dunia ya, maka maknanya adalah ya, Al-Furs wa Rum Persia dan Romawi dan ini kadang berkenaan dengan masalah agama berkenaan dengan masalah doa ya, ya. maka sehingga mengkana kebelakum maknanya adalah Bani Israel it asabahum mereka terkena hujan maka mereka pun mencari tempat ke satu gua, lalu tertutuplah pintu gua tersebut. Maka yang satu berkata kepada yang lain, demi Allah, ya haula wahai kawan-kawan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian ya, dari kesusahan ini yaitu pintu gua yang tertutup oleh batu kecuali ketulusan. Maka adalah masing-masing dari kalian berdoa dengan apa yang dia ketahui, bahasanya dia beramal dalam amal tersebut dengan penuh ketulusan. Kemudian lanjutannya hadis wafihi kemudian <coughs> di sana disebutkan Fakola akhar maka berkatalah orang yang tepatnya adalah orang yang kedua dan orang yang kedua mengatakan ya Allah in kunta ta'lamu sehingga jika engkau tahu ya, atau in kunta ta'lamu sungguh engkau tahu bahasanya saya punya anak paman saya punya sepupu min ahabinasi ilayya yang sangat aku cintai yang aku sangat kasmaran dengannya karena cantiknya wa ini rawattuhu an nafsiha aku menggodanya ya, untuk berzina abad maka pada awalnya dia menolak ketika kondisi ekonominya masih masih baik dia menolak ajaanku untuk berzina ila an atihi kecuali jika aku datang kepadanya dengan bahas 100 dinar nah, ya, kecuali jika aku datang kepadanya dengan membawa 100 nah, ya, eh, dinar nah, maka pada awal ya, kemudian setelah itu wanita ini dalam keadaan ekonomi yang sulit dan dia menerima tawaran zina asalkan diberi uang 100 dinar dan satu dinar adalah 4,25 gram emas fatolab Tuhan maka aku mencarinya mencari uang 100 dinar sehingga akhirnya aku mampu mendapatkan 100 dinar aku datangi perempuan tersebut dengan membawa 100 dinar kuserahkan uang 100 dinar itu kepadanya Fa'amkanat kanat fa'am min nafsiha maka dia memberikan kekuasaan kepadaku untuk mengumpulinya falamma qa'adtu baina rijlaiha perhatikan maka tatkala aku sudah duduk di antara dua kakinya maka ketika sudah aku berada di antara dua kakinya dia mengatakan ittaqillah. Takutlah engkau pada Allah, janganlah engkau buka cincin kecuali dengan haknya. Fakumtu. Tiba-tiba hilanglah birahi, hilanglah sahwat, hilanglah keinginan untuk berzina. Aku pun berdiri. Watak taraktu al Aku tidak jadi berzina dengannya dan ku ikhlaskan 100 dinar itu untuknya. Dan itu angka yang tidak sedikit maka orang ini punya amal soleh yang luar biasa ya, yaitu meninggalkan hal yang haram karena takut pada Allah Subhanahu wa taala dan bersedekah kepada kerabatnya yang susah dengan nilai 100 dinar. Dan ini jumlah yang sangat besar. Ingat satu dinar 4,25 gram emas. Ya, satu dinar saja sudah 2 jutaan ya. Kalikan 100 Eh, maka kalau anggap saja itu 2 juta kali 100 sudah nah 200 juta ini angka yang tidak sedikit ya, ini angka yang bukan bukan nggak sedikit ini angka yang sangat banyak nah, jadi dapat keperawanannya kemudian dilepas 100 200 jutanya bayangkan ya, fa'in uh, eh, fa'in kunta ta'lamu maka ya Allah jika engkau tahu bahasanya aku melakukan hal tersebut min khasyatika karena rasa takutku kepadamu fafarij anna maka ya Allah hilangkanlah kami dari kesusahan ini maka Allah hilangkan dari mereka kesusahannya sehingga mereka bisa keluar dari gua tersebut maka di sini dalil bolehnya berdoa ya, dengan cara semacam ini menyebutkan amal salah yang telah dilakukan dengan penuh ketulusan untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan di sini dalil bahasanya meninggalkan maksiat karena rasa takut kepada Allah itu adalah amal soleh maka meninggalkan maksiat dan tidak jadi maksiat karena rasa takut kepada Allah adalah diantara amal yang berpahala dan amal soleh sering kita dengar ungkapan tersebut lalu apa dalilnya? dalilnya hadis ini dalilnya adalah hadis ini ya demikian yang kita baca kesempatan